tidak akan sempurna keislaman seseorang seorang hamba hingga dia menjadi muttabi'ah hingga dia menjadi seorang yang ngikut ittiba' musaddiqan menjadi seorang yang membenarkan musalliman menjadi seorang yang menerima menerima apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amri al-islam lam yakfinahu ashabu Rasulullah SAW faqad kadzdzabahum. Dan barang siapa yang menganggap dengan batil bahwasanya ada tersisa perkara-perkara dalam Islam yang para sahabat belum mencukupi kita, maka berarti telah mendustakan para sahabat. Wa kafa furqatan dan cukup itu sebagai penyimpangan. Yani furqah atau furqah menyelisihi mereka menjalani jalan selain jalan orang-orang mukmin. Wa ta'nan alaihim dan cukup itu sebagai ta'nan sebagai cercaan pada mereka. Pada para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in. Maka orang yang seperti ini kata Imam Al-Barbahari fahuwa mubtadi'un dhalun mudillun muhditsun fil islami ma laysa minhu. Berarti dia mubtadi' ahli bid'ah dhalun sesat mudillun menyesatkan. Muhditsun fil islam mengada-adakan perkara baru dalam Islam ma laysa minhu apa yang tidak ada padanya. Menambah-nambahkan dalam Islam sesuatu yang bukan daripadanya. Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, Ala hadza tatimmatun lil kalam sabiq." Kata Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah bahwa ucapan ini merupakan kelengkapan dari ucapan yang kemarin, pembahasan yang kemarin. Bahwasanya nggak sempurna keislaman seorang hamba <clears throat> hingga dia menjadi muttabi'an musaddiqan musallima Ala muttabi'an ay la mubtadi'an muttabi' yakni bukan mubtadi' orang yang ngikut sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW bukan orang yang mengadakan perkara baru musaddiqan ay la syakkan Musaddiqan membenarkan. Artinya bukan orang yang ragu. Orang yang percaya. Apa yang diberitakan dalam hadis yang sahih, maka dia percaya. Berarti bukan golongan orang-orang yang syak. Al mutaraddid bukan orang-orang yang ragu-ragu, tapi orang yang musaddiqan, orang yang membenarkan. Musalliman tunduk yani musalliman lil Kitab was sunnah kata beliau hafizahullah yani orang yang nerima apa yang ada dalam Quran dan sunnah tunduk pada apa kata Allah dan apa kata Rasul dalam Quran dan sunnah lianna hadhihi umur mahallu taslim karena perkara-perkara ini semuanya adalah mahallu taslim tempat yang memang seharusnya kita pasrah seharusnya kita tunduk. Kalau seorang dikatakan muslim karena dia memiliki sifat istislam. Karena dia memiliki sifat al-istislam. Sebagaimana nukil dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Syarah kitab Tauhid oleh Syekh Sulaiman Al-Syeikh. Yang menyatakan bahwa al-Islam maknanya al-istislam. Yaitu tunduk, menerima. Apa yang diputuskan oleh Allah dan apa yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dengan sumpah, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum." Tidak demi Allah, tidak demi Rabbmu. Mereka tidak beriman sampai mereka yuhakkimuka fi ma syajara bainahum sampai menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat untuk menerima keputusan-keputusan Rasulullah SAW. Wa yusallimu taslima. Yusallimu taslima ini yang dimaksud di sini. Wa yusallimu taslima dan tunduk menerima pasrah menyerah dengan keputusan-keputusan Allah dan Rasulnya. Maka la yatimu islamu abdin, nggak akan sempurna keislaman seseorang, illa, kecuali dengan sifat at-taslim. Mudah-mudahan masih ingat ucapan Imam, Imam La'immah, Imam Zuhri rahimahullah. Bahwa dikatakan kaki Islam gak akan kokoh illa ala qantaratit taslim Kaki-kaki Islam, pondasi-pondasi Islam nggak akan kokoh illa ala kontoratil Islam kecuali ala kontoratil taslim kecuali di atas pondasi taslim kontorah at taslim berarti taslim itu adalah pokoknya kalau nggak ada taslim nggak akan sempurna keimanan nggak akan bisa dikatakan sebagai seorang yang muslim Orang yang tunduk. Karena dia kenyataannya tidak tunduk. Dikasih keputusan Allah. Enggan. Tapi ditolak. Dikasih keputusan Rasulullah SAW. Enggan untuk menerimanya. Ditolak lagi. Maka ikhwanina azakumullah berarti dia tidak memiliki at-taslim. Qala hafizahullah. Berkata lagi Syekh Saleh hafizahullah. Qala li li'anna hadihil umur mahallu taslim. Karena perkara agama adalah perkara yang kita hanya tunduk menerima. Apa kemarin nukilan dari Imam Zuhri juga yang ma'ruf, masyhur. Minallahi risalah. Terus wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Jangan lupa itu. Minallahi risalah. Dari Allah risalahnya. Wa 'ala rasulil balagh. Dan Rasulullah SAW yang menyampaikannya. Wa alaina at-taslim. Kita cuma tunduk. Kalau bicara-bicara dunia, bicara teknologi, bicara-bicara kebijakan-kebijakan, mungkin ada orang yang bisa usul, tapi menurut saya begini, tapi menurut saya begitu. Sebaiknya begini, sebaiknya begitu, bisa. Kenapa? Karena itu urusan-urusan dari manusia kepada manusia. Dia berupaya, berencana, dan memiliki berbagai macam ide, ternyata ada yang idenya lebih bagus. Sehingga para sahabat ketika mau usul sesuatu, bertanya dulu ya Rasulullah, apakah engkau memilih tempat ini karena wahyu? Atau sesuatu yang bisa kita usulkan sesuatu? Kata Nabi bukan. Ini perkara yang sifatnya uh, istihad atau sesuatu yang aku berpendapat demikian dan kau kan punya pendapat silahkan. Aku kama qala sallallahu Baru sahabat mengatakan ya Rasulullah, kalau memang ini bukan wahyu, bukan sesuatu yang baku, sesungguhnya kami punya usulan lebih bagus. Kalau kita mempersiapkan tempat jangan di sini, tapi di depan sana. Agar sumur Badar di, di, di belakang kita. Kita yang menguasai sumur Badar. Barakallahu fikum. Itu masalah teknis bisa saja orang usul sesuatu. Tetapi kalau masalah din, masalah hukum-hukum, masalah syariah, masalah halal dan haram, masalah yang sudah disyariatkan oleh Allah min fawqi sab'i samawat. Sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini perkara yang tidak bisa untuk digaguh-gugat. Nggak bisa dirubah, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Alaina taslim. Kita hanya menerima. Wa yusallimu taslima kita hanya tunduk kita hanya menerima maka dikatakan hadhil umur ay umur din mahallu taslim kata Syekh Shalal Fauzan Hafizahullah perkara ini perkara yang tempatnya adalah taslim walaisat mahallu jidal Perkara-perkara agama ini bukan perkara jidal, punya usulan bantahan, debat menurut saya, menurut saya bukan tempatnya. Nusallimu lillahi wali rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi Kita tunduk pada apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala nujadilu fi hadzal amr wala nudli bi ra'yina. Kita tidak membantah, kita tidak berdebat dalam masalah ini dan kita tidak nudli bi ra'yina. Kama yaqulun. Kama yaqulun hum sebagaimana dikatakan oleh mereka Ahlul ra'i, aklan, aklaniyun. Mereka menyatakan nudli bi'aklina, bi'ra'ina. Kita e, berpendapat dengan akal kita. Lah, dalam masalah agama tidak bisa. Tidak bisa kita memakai atau kita berupaya untuk membantah, meluruskan, mengganti, menambahi dengan ro'yu. Tidak bisa. Ma'akalamillah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam bersama ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Kalau sudah ada ucapan Allah, sudah ada ucapan Rasulullah sallam maka nggak bisa kita berpendapat menurut saya, saya pikir, saya rasa, tapi kayaknya kalau gini lebih baik, jangan. Ini bukan keputusan manusia. Ini bukan keputusan teman kita. Ini bukan ucapan fulan wa fulan. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala fil Quran yang pasti-pasti benar. Atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "As-sadiqul masduq." Yuha ilaih yang diberi wahyu. Maka nggak pantas kita mengatakan di hadapan Quran dan Sunnah, ya memang ayatnya begini, hadisnya begini, tapi menurut saya kalau begini lebih baik. Siapa kamu? Berani kamu mengusulkan sesuatu kepada Allah? A'antum a'lamu amillah? Apakah engkau lebih tahu atau Allah? Demikian pula ketika mengusulkan sesuatu membantah Rasulullah. Siapa kamu, siapa kita? Berani menyatakan pada hadis ini hadis sebaiknya nggak begini. Siapa kamu? Kalau dudukkan pada kedudukannya. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syariat dari pemilik pencipta alam semesta yang menciptakan kita seluruhnya yang memberikan pada kita seluruh fasilitas yang kita punya, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Imam Syafi'i rahimahullah ditanya, "Apakah kau sependapat dengan hadis ini?" Kata beliau, "Ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tuqilluni?" Langit yang mana yang akan menaungi aku? Bumi mana yang akan aku pijak? Kalau ada hadis yang sahih, kemudian aku tidak sependapat dengannya. Beliau tahu, rahimahullah. Imam Syafi'i tahu bahwa aku diciptakan oleh Allah, langit yang menaungi kita langitnya Allah, bumi yang kita pijak buminya Allah. Apakah pantas kita menentang ucapan Rasulnya, ucapan utusannya? Apakah pantas kita menentang ucapan Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayu sama'in yudhilluni wa ayu ardin tuqilluni. Langit mana yang akan menaungi aku? Bumi mana yang akan aku pijak? Barakallahu fikum. Qala selanjutnya kata Imam Al-Barbahari, "Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min min amri al islam lam yakfinahu ashabu Rasulullah SAW faqad kadzabahum." Maka barang siapa yang menganggap dan kalimat za'ama itu adalah menganggap dengan dusta, menganggap dengan dusta. Faman za'ama anahu qad baqiya syai'un, barang siapa yang menganggap dengan salah, dengan dusta bahwa ada tersisa sesuatu dalam Islam yang belum diajarkan, belum disampaikan, belum dicukupi oleh para sahabat, berarti dia telah mendustakan para sahabat. Aiman za'ama anna sahaba qassaru fi bayanil haqqi wa tawdihihi wa hamlihi linnas anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani siapa yang menganggap bahwa para sahabat tidak sempurna dalam menyampaikan, dikurang-kurangi dalam menerangkan kebenaran, tidak lengkap dalam menerangkan al-haq, tidak amanah dalam memikul amanah agama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ويزعم أن له مجالا أن يتكلم ويضيف شيئا dan barang siapa yang menganggap bahwa masih ada telah masih ada sisa yang dia boleh berpendapat atau boleh berbicara, maka berarti dia dalam keadaan syar. Berarti dia yuridu syarra bin nas. Kata Syekh Shalal Fauzan, maknanya siapa yang menganggap bahwa para sahabat tadi tidak sempurna dalam menyampaikan, tidak lengkap dalam menerangkan, tidak amanah dalam menyampaikan agama dari Rasulullah SAW, berarti orang ini yurid syar, yurid asyar, menghendaki kejelekan linnas kepada manusia. Kenapa demikian? Lianna sahaba matarakum mimma sami'u minar rasul. Para sahabat tidak menyisakan apapun yang mereka dengar dari Rasulullah SAW kecuali disampaikan oleh mereka. Kullu sahabah udul, semua para sahabat adil, jujur, terpercaya. Arawahu syai'an illa ballaghuhu li ummah bi amanah. Para sahabat tidak mendapatkan riwayat dari Nabi satu riwayat pun kecuali mereka akan sampaikan kepada umat yang berikutnya dengan amanah, dengan jujur. bayyanuhu lil ummah dan mereka terangkan pada umat. Qul inna a'udzu bikum yang saya hormati. Para sahabat itu jembatan yang menghubungkan antara umat yang di belakang dengan Rasulullah SAW. Para tabi'in dan tabi'it tabi'in, para ummah dari kalangan kaum muslimin di masa tabi'in, dari mana mereka tahu ucapan Rasulullah? Para tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah. Dari mana mereka tahu ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah? Min ain? Min sahabat. Dari para sahabat. Kalau para sahabat sudah dicerca, kalau para sahabat sudah dijatuhkan, maka barakallahu fikum terputus silsilah al-ilm. Akan terputus rantai ilmu dari Nabi SAW. Dan ini yang merupakan target TO, target operasi Yahudi dan antek-antek Yahudi dari kalangan Syiah Rafidah. Yahudi dan antek-antek Yahudi dari kalangan Syiah Rafidhah. Karena banyak kemiripan antara Syiah dengan Yahudi. Dan mereka pun sama-sama gencar menjatuhkan para sahabat. Mereka orientalis menulis kitab, menulis buku-buku untuk menjatuhkan para sahabat. Bahkan mereka tulis buku khusus pendusta pertama dalam sejarah Islam yaitu Abu Hurairah. Abu Raya yang menulis. Kenapa beliau Abu Hurairah? Karena beliau paling banyak meriwayatkan hadis atau diantara muktirin yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau jatuh Abu Hurairah akan jatuh berapa hadis? Eh, oh ini Abu Hurairah pendusta dia, tolak hadisnya. Akan berapa yang tertolak? Dan karena mereka tahu bahwa riwayat-riwayat dari Abu Hurairah yang sekian banyak itu dicatat dengan rapih oleh Wahab ibn Munabbih dan disalin oleh penyalin-penyalinnya dan diantara salinannya masih ada pada mereka manuskripnya. Ini bahaya kalau sampai ketahuan kaum muslimin, otentik sekali data-datanya. Maka mereka bicarakan Abu Hurairahnya. Sehingga kalaupun ditemukan riwayatnya, kalaupun dibuka oleh mereka manuskripnya, Abu Hurairah itu kan pendusta. Ini barakallahu fiikum. Apa yang dikatakan oleh Syaikh Fauzan di sini? Qala hafizahullah bahwa mereka yuridu syar linnas, mereka yang mencerca sahabat, yang menuduh sahabat, mereka yang menjatuhkan para sahabat, menganggap para sahabat tidak amanah, atau belum menyampaikan, atau masih ada tersisa yang belum disampaikan, berarti orang ini sedang menginginkan kejelekan bagi manusia. Ingin menjatuhkan jembatan yang menghubungkan antara ummah dengan Rasulullah SAW menggugurkan, memutus rantai antara kaum muslimin dengan Rasulullah SAW. Yaitu rantai pertamanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Qala dikatakan dalam syarahnya <clears throat> karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah mereka orang-orang yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Mata rakumim masami'u. Mereka tidak meninggalkan sedikit pun apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW kecuali mereka riwayatkan. Illa balaguhu lil umma bi amanah wa bayanuhu. Walidhalika oleh karena itu yuqaddam tafsiru sahabah ala tafsir ghairihim. Oleh karena itu dalam metode tafsir didahulukan tafsirnya para sahabat di atas semua tafsir-tafsir yang lain. Kalau ada para sahabat menafsirkan, maka tafsir para sahabat didahulukan Limadha? Liannahum hum a'lamun nas ba'da Rasulillah. Karena mereka talamidu Rasulullah SAW. Murid-murid langsung Rasulullah SAW. Dan mereka yang memiliki basirah. Memiliki ilmu yang tingkatannya basirah. Ketika dikatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani Katakan, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak pada Allah Ta'ala. Ala basiratin, di atas basiratin. Ana wa man ittaba'ani, aku dan yang mengikutiku. Kata An-Nawawi rahimahullah. Apa makna basirah? Al-basirah a'la darajatil ilmi. Derajat tertinggi dari ilmu. Yang keyakinannya kepada hati kalmar iyi ilal basar Ilmu yang paling meyakinkan. Yang meyakinkannya dalam hati seperti apa yang dilihat pada mata. Karena dari kata basar. Basirah dari kata basar. Seperti al-mar'i ilal basar. Apa yang dilihat? Kepada mata. Kalau kamu lihat sendiri. Kemudian ada orang yang bikin kabur. Itu bukan begitu, bukan begini. Kamu akan tertipu? Tidak akan. Sudahlah. Kamu ngomong apa? Kamu saya lihat sendiri. Yakin apa enggak yakin? Yakin. Itu dikatakan basirah. Kemudian setelah itu kata Nawawi rahimahullah, wa hadza khasisah atau khasa'is min khasa'is sahabah dan ini keistimewaan para sahabat. Kenapa? Dikatakan keistimewaan para sahabat. Ra'a bi'ayunihim, ra'au bi'ayunihim mereka melihat dengan mata-mata mereka. Mereka bertemu sendiri Rasulullah SAW. Mereka berbicara sendiri dengan Rasulullah SAW. Mereka bertanya sendiri, mereka melihat sendiri. Maka mereka alamun nas. Karena mereka memiliki basirah. Dan kamu, saya, mereka tidak melihat Rasulullah SAW. Ya. Maka siapa yang alam yang memiliki tingkat ilmu yang tertinggi di kalangan ummah setelah Rasulullah SAW? Para sahabat. Ya. Alamun nas. Ya. Ba'da Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala wasallam. Humus sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kalau wasami'u minhu bayan al-Qur'an. Mereka mendengar sendiri dari Rasulullah SAW penjelasan Al-Qur'an. Wara'au amalahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan melihat sendiri perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana cara ibadahnya, bagaimana salatnya, bagaimana puasanya, bagaimana hajinya, bagaimana jihadnya. Mereka melihat sendiri. Fanaqalu dhalika bi amanah dan mereka menyampaikannya dengan amanah. Dengan jujur, aku melihat sendiri Rasulullah SAW berbuat seperti ini. Aku melihat sendiri Rasulullah SAW berbuat seperti itu. Fahum lam yatruku syai'a maka mereka tidak meninggalkan sedikit pun apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فمن زعم أنهم قصروا وتركوا شيئا لم يبلغوه فإنه كذاب مفتر maka siapa yang menganggap bahwa para sahabat meninggalkan sesuatu yang tidak disampaikan pada ummah maka orang ini kadzab muftar pendusta yang mengada-ngada dalun mudil berarti orang itu sesat dan menyesatkan yushakkik membuat syak membuat ragu manusia fi dinillah dalam agamanya wa fi hamalatihi dan juga membuat syak, membuat keraguan pada pembawa-pembawa ilmu dari kalangan sahabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yukhawwin as-sahabah berarti mereka menganggap para sahabat khianat. lihat ucapan Imam Al-Barbahari diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah bahwasanya siapa yang menganggap bahwa para sahabat belum menyampaikan secara lengkap tapi yang ini belum diterangkan jadi kita beristihad sendiri karena tidak ada dari sahabat sahabat nggak menyampaikan bukan tidak ada kamu nggak tahu jahil bodoh kamu belajar cari kaji ada lengkap sudah disampaikan tetapi ada yang tidak dibahas karena itu bukan dari Islam, maka nggak dibahas. Tapi ini masalah ya, acara tahlilan, acara maulidan tidak ada dari sahabat. Ya berarti bid'ah. Muhdasah. Tidak ada. Tidak diajarkan berarti nggak ada. Oh mungkin ada tapi nggak disampaikan. Kamu berarti menuduh mereka berdusta. Ada tapi nggak disampaikan. Kamu berarti menuduh mereka berkhianat. Yukhawin. Menganggap mereka khianat. Kama hiya tariqatu ahlil bid'ah. Sebagaimana kebiasaan ahlul bid'ah yukhawwinu sahabah. Kebiasaan ahlul bid'ah dari kelompok manapun, dari aliran apapun, yang namanya ahlul ahwa selalu menganggap para sahabat khianat. Silahkan. Silahkan lihat kelompok apapun. Karena mereka mengadakan kebidahan, mesti kalau dibantah dengan para sahabat tidak melakukan, mereka akan menghina sahabat dengan halus ataupun dengan kasar dengan tersirat ataupun tersurat. Ya kan para sahabat itu belum ngerti. Oh berarti kamu lebih pintar dari mereka. Para sahabat goblok begitu. Penghinaan. Oh bukan penghinaan. Maksud saya para sahabat itu masya Allah ya, dia betul-betul mengerjakan apa adanya. Tapi beliau tidak mereka tidak tidak berpikir cerdas gitu loh. Ya. Kamu yang cerdas, para sahabat nggak cerdas. Ya. Kan lihat ya aliran apapun dari ahlul ahwa <clears throat> selalu menganggap para sahabat muqassir. Muqassir itu artinya tidak lengkap dalam menyampaikan, tidak sempurna dalam beribadah. Yattahimunahum min ajli an yusqitul wasitah bainana wa baina Rasulillah. Mereka selalu mencerca dan menuduh para sahabat dengan tuduhan-tuduhan dengan tujuan untuk menjatuhkan perantara antara kita dengan Rasulullah SAW. Menjatuhkan, menggugurkan perantara antara kita dengan Rasulullah SAW. Fayajibul hadar. Maka wajib berhati-hati. Min haula. Wajib berhati-hati dari mereka. Dari ashabul ahwa. Ashab. Abbalalah Dari mereka, mereka ahlul bid'ah. Hati-hati. Al-hadar, yajib al-hadar min haula. Wajib kita berhati-hati dari mereka wa an na'lama qadra sahaba wa makanatahum radhiyallahu anhum. Hendaklah kita mengenali kedudukan para sahabat, hendaklah kita mengenali ketinggian kemuliaan para sahabat agar kita jangan mudah ditipu oleh mereka yang menyatakan ini para sahabat sungguhnya selamat tapi kurang kurang cerdas astagfirullah ini ucapannya madrasah islahiyah di Mesir. Tokohnya Muhammad Abdul dan Rasid Ridha. Diikuti oleh Syaltut, diikuti pula oleh Haikal, diikuti pula di belakangnya oleh sekian banyak madrasah Islahiyah. Semuanya menyatakan dengan kalimat yang hampir sama, kompak dalam kesesatan, menyatakan bahwa para sahabat, para salaf aslam. Walakin nahnu a'lam Lihat ikhwan kalimatnya. Kelihatannya memuji para sahabat. Para sahabat selamat. Tapi kita a'lam. Kita lebih tahu. Lebih alim. Para sahabat ketika berbicara tentang masalah eh, daging babi haram selesai. Samina wa ta'na mereka tinggalkan babi. Tapi kami mempelajari kenapa haram. Oh ternyata setelah diselidik telah diteliti dalam laboratorium, ternyata ada cacing betanya. Kita alamin lu. Oh, lebih tahu kenapa haram. Kata para ulama, itu bukan a'lam. Itu namanya orang-orang yang ngeyel, nggak yakin kalau itu haram, pasti jelek. Cari dulu, kenapa? Adapun para sahabat mukminun, maka ketika dikatakan haram pasti jelek, tinggalkan sudah diteliti ataupun belum diteliti. Tapi kalian kalau belum meneliti di laboratorium belum yakin, iya kan? Ternyata ketika meneliti lalat satu sayapnya katanya dalam hadis penyakit, satu sayapnya lagi obatnya. Setelah diteliti diteliti, dua-duanya penyakit. Mulai bimbang. Bimbang. nggak yakin dengan hadis Bukhari. Mulai muncul ucapan-ucapan naudzubillah, ucapan kufur. Kata Muhammad Ghazali, tokoh Ikhwanul Muslimin, rasionalis, aklani, menyatakan sungguh aku lebih memilih ucapan dokter kafir daripada hadis Bukhari. Ya. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Memilih ucapan dokter kafir daripada hadis Bukhari. Ya. Yusuf Qardawi juga sama. Ketika membahas tentang masalah maut. Disembelih yaumul qiyamah kematian disembelih. Pokoknya, saya tidak bisa terima. Yang namanya maut itu bukan benda yang bisa disembelih. Astagfirullahaladzim. Pokoknya saya tidak bisa terima. Ala kulli hal, kata dia. Al-maut bukan benda yang bisa disembelih. Hadis ditolak dengan kalimat seperti itu. Apakah ini yang dikatakan alamnya ya Apakah ini yang dikatakan alam lebih alim karena meneliti di laboratorium? Para sahabat bodoh, nggak ngerti kenapa babi haram, kenapa uh, lalat tiket, nggak ngerti, karena nggak ngerti mikroskop, nggak ngerti, begitu. Eh, tidak. Para sahabat cerdas. Kalau dari Allah dan Rasulnya pasti benar. Para sahabat cerdas. Bahwasanya apa yang diharamkan oleh Allah pasti jelek. Pasti, pasti, pasti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kecuali yang jelek-jelek. Tidak mewajibkan kecuali yang baik-baik. Barakallahu fikum. Tetapi mereka dengan sombongnya para sahabat memang selamat. Karena asal nerima, nerima, nerima tok. Kita tidak asal nerima, kita teliti dulu, maka kita alam. Astagfirullah. Akibatnya mereka menolak sekian hadis, termasuk Muhammad Rasid Ridha yang dikatakan paling mendingnya yang dikatakan paling ringannya di antara madrasah Islahiyah adalah Muhammad rasul Ridha. Kata siapa? Syekh Mukbil menulis khusus bantahan terhadap rasul Ridha dalam buku tentang sihir. Dan di antara ucapan Muhammad rasul Ridha adalah tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang satu umat wahum ulufun hadaral maut. Satu umat yang ribuan keluar takut mati Allah katakan mutu thumma ahyahum. Allah katakan matilah kalian. Dimatikan seluruhnya, kemudian dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Apa kata Muhammad Rasulullah Ini tidak mungkin terjadi kecuali dalam sandiwara. Pura-pura mati kemudian hidup lagi. Astagfirullahaladzim. Kalimatnya mengerikan sekali. Nggak mungkin terjadi illa fil masrahiyah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini khudibina azakumullah. Yang dikatakan a'lam Adapun para sahabat aslam ini barakallahu fikum kelompok yang paling ringan ucapannya terhadap sahabat. Adapun khawarij hadis wala haraj. Silakan sebutkan berapa ucapan mereka cercaannya terhadap sahabat, terutama Utsman bin Affan seperti ucapannya Said Qutb. Menyatakan Utsman bin Affan dengan kalimat-kalimat yang jelek. Demikian pula sekian kelompok yang lainnya seperti kelompok Syiah Rafidah. Hadis wala haraj. Sudah terlalu terkenal manhaj mereka adalah manhaj cercaan terhadap para sahabat. Sufi bagaimana? Mencerca sahabat atau enggak? Kan paling lembut mereka. Katanya paling lembut. Tetapi ternyata mereka berkata bahwa para sahabat itu hanya tingkat syariat. Masih terkait halal haram. Adapun kami tingkatannya di atas mereka. Tingkat hakikat yang tahu di balik perintah, di balik larangan. Tahu makna batin dalam Quran. Sedangkan mereka hanya tahu makna dohir-dohirnya saja. Kami tahu makna batin, kata mereka. Apa ini bukan cercaan? Para sufi bukan hanya mencerca para sahabat. Mencerca Nabi min al-anbiya. Seperti Nabi Musa. Dikatakan bahwa Nabi Musa hanya tingkat syariat. Sehingga tidak mengerti ucapan Fir'aun yang menyatakan Ana Rabbukumul A'la. Padahal Fir'aun sudah lebih tinggi dari Musa. Sehingga tahu bahwa Allah menyatu dengan dirinya. Maka dia menyatakan, Ana Rabbukumul A'la. Karena menyatu dengan Allah. Manunggaling kaula gusti. Itu manunggaling gusti kaula. Astagfirullah. Yang kafir dikatakan tinggi tingkatnya. Nabi dikatakan rendah. Masih syariat. Katanya. Sehingga nggak nyambung. Yang ini tingkatnya tingkat uh, sudah wahdatul wujud. Yang ini masih syariat. yang Kembali kepada kita. Qala min aina ja'ana hadzal Qur'an wa hadzal ahadits wa hadhihi sunnah. Dari mana datang Quran pada kita? Dari mana datang agama ini? Dari mana datang hadis-hadis yang sahih? Dari mana datang sunnah-sunnah nabawiyah? Min aina? Illa min hamalih. Kecuali dari pembawa-pembawanya, yaitu para sahabat. Illa min tahammulihim wa hamlihim anir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena jasa mereka membawa ilmu, memikul ilmu, menyampaikan ilmu. Humul ladzina hamalulana, mereka lah yang membawa untuk kita ilmu agama. Warawahu lana kamilan yang meriwayatkan kepada kita secara sempurna. Kullun ala qadarin semuanya dengan kesanggupannya masing-masing, semuanya dengan kemampuannya, semuanya dengan apa yang mereka bisa. Wa kullun ala qadari taqatihi, masing-masing dengan kekuatannya. Ma taraku syai'an min dinillahi illa ballaghu. Tidak ada yang mereka ketahui kecuali mereka sampaikan. Mereka merasa yakin dengan apa yang dikhabarkan dalam Quran dan Sunnah dari ancaman-ancaman. Yaitu siapa yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat. Ladina yaktumun. Ma anzalallah apa yang mereka atau yang mereka tutupi dari apa yang Allah turunkan. Atau dalam hadis yang sahih mereka baca, mereka dengar. Man kata ilman nafi'an alzamahu bilizamin min nar. Siapa yang menutup ilmu yang bermanfaat, menyembunyikan, maka dililit dengan lilitan api neraka. Maka dengan demikian benar apa kata Imam Al-Barbahari bahwa siapa yang menuduh para sahabat bahwa mereka belum menyampaikan cara lengkap belum menyampaikan secara sempurna, maka mereka adalah para pendusta yang mendustakan para sahabat dan menuduh para sahabat khianat. Maka mereka adalah seorang yang balun, mudillun, muhdih. Mengadakan kebidahan yang tidak ada dalam agama. Ikhlas taufik hidayah. Nasallallahu salam wal afiyah. bihamdik. ilan. warahmatullahi wabarakatuh.